السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Nah, langsung kita membaca manzumah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mencatat pada halaman yang ke-10 jadi pada halaman 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini berisi rangkaian memfumah beliau yakni disusun secara khusus yakni untuk memudahkan dalam rangka menghafal ya. yang menghafal dengan membaca halaman-halaman ini ya. jadi yang menghafal 6 membaca halaman-halaman ini ataupun yang memahami makna-maknanya maka langsung membaca pada halaman yang 10 Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang luas rahmatnya lagi sampai kepada hamba-hambanya. Qala al-mu'allif Allah taala alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Arti dari nazam ini adalah alhamdulillahil aliyil arfaqi. Segala puji bagi Allah al-ali al-ali artinya yang maha tinggi. Nanti kita akan baca bagaimana penjelasan lebih detailnya. Al-arfaqi yakni yang maha lembut Nah, akan tapi perlu diketahui Al-Arfaqi bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk Asmaul Husna. Ya. Akan tapi ini min babil ikhbar, min babil ikhbar. Ya, pengkhabaran. Jadi min babil ikhbar, bab al-ikhbar ini lebih luas daripada bab as-sifat. Bab as-sifat lebih luas daripada bab al-asma. Ya. Setiap nama itu pasti mengandung sifat dan setiap sifat itu mesti menghabarkan nama Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak sebaliknya. Ya, tetapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bab sifat ini lebih luas daripada bab nama. Nah, setiap nama itu mengandung sifat, tetapi tidak setiap sifat itu merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa jamil asya'i wal mufarriqi. Dialah dialah Allah yang mengumpulkan segala sesuatu dan memisah-misahkan. Allah yang mengumpulkan dan memilah-milah, memisah-misahkan. Nah. Kita baca penjelasan beliau. Amal hamdu bahwa huwa sana'u 'ala Allah bi sifati kamalihi. Ya. Adapun alhamdu maka ini adalah sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Dan ini menuntut adanya apa? Al-mahabbah wa ta'zim. Ya. Alhamdu itu adalah pujian yang disertai dengan al-mahabbah wa ta'zim. Disertai dengan al-mahabbah wa ta'zim. Ya. Dan ini hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka bisa manusia memujinya, menyanjungnya, tetapi tidak dengan dengan pengagungan. Ya. Seperti rakyat dia menyanjung rajanya, nah, menyanjung rajanya, Nah, sebagai sanjungan dan sebagai pujian bisa. Eh, dengan kecintaan, tetapi tidak dengan pengagungan. Karena, karena kalau dengan pengagungan, ini sudah masuk kepada kepada ibadah. Nah, ini. Jadi alhamdulillah bahwa adalah Allah adalah sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaannya wa subughi ni'amihi dan kesempurnaan nikmat-nikmatnya. Allah sendiri yang mengabarkan wasbagha 'alaikum ni'amahu zahirah wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya baik yang zahir maupun yang yang batin. Dan ayuhal hadirun, kalau kita tidak mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka kita akan meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lupa ya. Kita akan lupa bahwasanya kita ini tenggelam dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa bahwasanya diri kita adalah orang yang berhak mendapatkan kenikmatan tersebut merasa diri kita sudah baik, sudah bagus, sudah pantas mendapatkan semua itu. Padahal sesungguhnya tidak ialah ya hadirun. Kita mendapatkan nikmat-nikmat itu semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang telah menyempurnakan kenikmatannya kepada kita. Ya. Sehingga apabila kita menyadari bahwasanya Allah menyempurnakan menyempurnakan nikmat yang kepada kita, maka kita akan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya. Nah, wa judi dan luasnya kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala amatlah luas. Allah beri kepada siapa saja. Nah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya, sebagaimana surat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dzur rahman Al-Wasi'ah yang memberikan rahmat yang yang luas. Wa badi'i hikmatihi dan keindahan hikmahnya. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala itu indah apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya itu adalah indah. Nah, sehingga seandainya seorang hamba menyadari hal ini, maka dia akan tetap berbahagia walaupun dia dalam keadaan sengsara. Dalam artian ketika dia sakit atau miskin ataupun dalam keadaan musibah. Tapi kalau dia menyadari bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah indah, ya. Dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini bahwasanya musibah yang dia timpa, yang dia derita ketika itu adalah kebaikan baginya. Kenapa? Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala indah. Ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala ada ala indah. Li'annahu ta'ala kamilul asma'i was sifati wal af'al. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Demikian pula sifat-sifatnya sempurna demikian pula perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. 6. Laisa fi asma'ihi ismun mazmumun. Tidak ada pada nama-namanya satu nama pun yang tercela. Seluruh namanya adalah indah. Bal kulluha asma'un husna. Bahkan seluruhnya adalah nama-nama yang indah. La fi sifatihi. Nah, wala fi sifatihi sifatu naqsin wa aibin. Dan tidak pula pada sifat-sifatnya itu ada sifat yang merupakan kekurangan dan aib. Ya. Selalu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kemuliaan, tidak mengandung kekurangan dan tidak pula ada aibnya. Bal hiya sifatun kamilatun min jami'il wujuh. Bahkan dia adalah sifat yang sempurna dari seluruh sisi. Wa huwa ta'ala jamilul af'al dan dia Allah Subhanahu wa taala nah, maha indah perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya indah. Lianna af'alahu da'iratun bainal adli wal ihsan. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu beredar di atas al-adl wal ihsan. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak keluar dari al-adl wal ihsan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang kufar, ini karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbuat zalim sama sekali terhadap hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga, ini karena ihsan Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan kalau Allah tidak berikan kebaikan kepada seorang, maka pasti dia akan celaka. Dan ini adalah karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa wa mahmudun ala hadza wa ala hadza maka dari Allah Subhanahu wa taala maha terpuji atas hal ini. Nah, yakni atas keadilan Allah Subhanahu wa taala wala hadza dan atas ihsannya. Wa tamma hamdin wa akmalahu. Dan Allah Subhanahu wa taala nam sanjungannya adalah paling sempurna. Ya. Hatta hamdin wa akmalahu. Ya, sanjungan Allah Subhanahu wa taala adalah sanjungan yang paling sempurna, ya, yang paling sama ya. akmalahu sama atamma dan akmalahu kita artikan sama di dalam bahasa Indonesia yakni paling sempurna paling lengkap ya. nah kemudian wallahu huwal ma'luhu al ma'bud wallahu yakni Allah dialah adalah al ma'luh wal ma'bud ya. Eh. al ma'luh dan al ma'bud maknanya juga sama yang diibadahi alladhi yastahiqu an yu'allaha wa yu'bada bi jami'i anwa'il ibadah Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak ya, diibadahi dan disembah dengan seluruh macam ibadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah dan ibadahi dengan berbagai macam ibadah, dengan seluruh macam ibadah. Wala yusyraka bihi syai'un likamali hamdihi dan tidak ada sesuatu pun yang disekutukan dengannya karena kesempurnaan sanjungannya ini. Nah, tidak ada sesuatu pun yang pantas untuk disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan sanjungan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Aliyu Al-Aliyu alladzi lahu al-'uluwu tam al-mutlaqu min jami'il wujuh. al dzat wa uluwu al-qadri wa uluwu al-qahri. Ya, Al-Ali, nah ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari Asmaul Husna. Apa makna dari Al-Ali? Allazi lahul uluwut tamul mutlaqu min jami'il wujuh. Uluwul zat wa uluwul qadar wa uluwul qahr. Naam. yakni dialah yang memiliki kemahatinggian yang sempurna lagi mutlak. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha tinggi yang sempurna lagi mutlak min jami'il wujuh dari segala sisi ya yakni ulul zat, ulul qadar dan ulul qahar. Ya. Maha tinggi zatnya, maha tinggi qadarnya, qadar atau dikatakan ulul sya'n. Naam. Ulul sya'n wa ulul qadar ini sama. Naam. Maha tinggi kedudukannya, maha tinggi keadaannya. Wa ulul qahar dan maha tinggi kekuatannya, ya, pemaksaannya. Naam. Apa itu ulul ulu zat? Ya, maha tinggi zatnya Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa anta zahiru wa falaysa fawqaka syai'." Maka engkau Allah Subhanahu wa taala Maha Az-Zahir. Az-Zahir salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya adalah laisa fawqahu syai'. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi zatnya. Ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Naam istiwa di atas arasnya. Sebagaimana dalam surat Taha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah arsy dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hambanya. Tidak ada sekecil apapun apa yang terjadi, apa yang ada di muka bumi yang terluput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulumul zat. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling tinggi, arsy Allah Subhanahu wa taala itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi di atas ars. Ini mana istiwa. Sehingga ketika diartikan al-istiwa itu dengan enam bersemayam, maka ini juga kurang kurang pas sehingga tetap kita katakan istiwa adalah al-istiwa. Karena terkadang bersemayam ini mengandung makna di dalam sesuatu, ya. Bersemayam sesuatu pada sesuatu. Ini terkadang mengandung makna mana di dalamnya. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsh ay 'ala wartafa'a. Maha tinggi di atas arsh. 6. Kemudian ulul qadar, ya, maha tinggi qadarnya, sya'annya, keadaan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ulul qadar maknanya adalah bahwa kamilus sifat, ya. Allah maha sempurna sifatnya, ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-60, "Walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim." Ya. Bagi Allah lah subhanahu wa ta'ala permisalan yang tinggi, yakni sifat-sifat yang tinggi. Ya. Sifat-sifat yang yang tinggi dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Al-Aziz maknanya maha perkasa atau maha mulia. Nah, Al-Hakim maha bijaksana. Kemudian ulul qahar ya. Maha tinggi kekuatannya. Ya atau pemaksaannya la yakunu fawqahu syai'un fi qahrihi wa quwwatihi yakni tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala dalam pemaksaan dan kekuatan Allah kalau sudah paksa tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki tidak ada sesuatu pun yang bisa menghindar kenapa karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuat Maha perkasa ya. kalau Allah Subhanahu wa taala Tundukkan tidak akan bisa ada yang mengelak. Enam. Ya, ini makna ulul qahr. Ya, makna ulul, ulul qahr la yakunu fawqa syai'un fi qahrihi wa quwwatihi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam pemaksaan dan dalam kekuatan. Fala ghalibalahu. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ulul qahr. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala kullu syai'in tahta qahrihi wa sultanihi. Segala sesuatu itu di bawah kekuasaan, di bawah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memaksa fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hakim, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah. Ini mana Al-Ali. Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Naam. Kemudian berikutnya Al-Arfaq, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut. Ai Ar-Rafiqu fi af'alihi. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut di dalam perbuatan-perbuatannya. Naam. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah alaihi wasallam bersabda Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unufi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiqun ma lembut yuhibbu rifqa Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan <clears throat> memberikan atas kelembutan ini apa-apa ya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kekasaran. Ya. Ada dua orang yang menghadapi masalah, yang satu menghadapi masalah dengan lembut, yang satu menghadapi masalah dengan kasar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang kasar ini. Ya, oleh karena itu ayolah hadirun, nasihat untuk kita bersama adalah kita berusaha menghiasi diri kita dengan sifat lembut, ya, menghiasi diri kita dengan sifat lembut dalam permasalahan apapun. Nah, kita menghiasi diri kita dengan sifat lembut. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi lebih dengan nam dengan sifat lembut tersebut. Ketika kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan sifat lembut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dengan dengan sebaik-baiknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Nah, bagaimana Rasulullah juga mengingatkan, "Arifku la yakunu fi syai' illa zana wa la yunzau wa la yunzau an illa syana." ya, kelembutan itu tidaklah diberikan kepada sesuatu melainkan akan menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Rumah tangga kalau tidak ada kelembutan maka akan anjur. Ya. Oleh karena itu seorang suami walaupun melihat keadaan istrinya tersalah maka adalah memperbaiki dengan lembut. Ya. Memperbaiki dengan lembut, jangan mempergunakan kekuasaannya mentang-mentang sebagai arijalu qawwamuna ala nisa sebagai pemimpin kemudian dia sewenang-wenang dia sebagai pemimpin, tetapi ketika dia hendak merubah keadaan istrinya, hendaklah dia merubah dengan lembut. Rasulullah mengingatkan istausu binisa'i khaira. Berwasiatlah kebaikan terhadap wanita. Berwasiatlah yang baik kepada wanita. 6. Al-Arfaq Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut ay ar-rafiqu fi af'alihi. Allah Maha lembut di dalam perbuatan-perbuatannya. Wa af'aluhu kulluha rifqun ala ghayatil masalihi wal hikmah maka seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya lembut. Nah, dengan puncak atau seluruhnya lembut di atas puncak kemaslahatan dan hikmah. Ya. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu lembut nah di atas puncak-puncak kemaslahatan ya dan puncak-puncak hikmah ya. Segalanya bagus, segalanya baik. Waqad azhara subhanahu li ibadihi min athari rizqihi ma yastadilluna bihi ala kamalihi wa kamil wa Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada hamba-hambanya dari asar, dari pengaruh sifat lembutnya tersebut apa-apa yang mereka para hamba ini menjadikan dalil dengannya atas kesempurnaan eh, atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan hikmah serta kesempurnaan kelembutannya. Kama fi khalqi samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sebagaimana di dalam penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara langit dan bumi tersebut fi sittati ayyam. Naam. Ma'annahu qadiran ala an yakhluqaha fi laqdatin. Bersamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakannya dalam sekejap. Nah, Allah maha mampu untuk menciptakan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di antaranya, di antara keduanya dalam waktu sekejap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan enam masa. Ini mengandung hikmah yang sangat indah, ya, mengandung kelembutan yang sangat sangat indah. Nah, wa kadzalika khalqil insana wal hayawanati wan nabati ala ikhtilafi anwa'ihi yakhluquha syai'an fa syai'an. Demikian pula pencipta penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia dan binatang-binatang serta tumbuhan-tumbuhan bersesuai dengan perbedaan macam-macamnya, ya. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan dengan berbagai macam bentuk dan macamnya yakhluquha syai'an fa syai'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sedikit demi sedikit. Manusia diciptakan dari enam setetes air, kemudian meningkat meningkat dari kecil kemudian besar dan seterusnya. Enam khalaqaha yakhluquha syai'an fa syai'an hatta tantahiya wa takmula. Sampai kemudian sampai pada batasnya dan menjadi sempurna penciptaan tersebut. Ma'qudratihi ala takmiliha fi lahzatin bersamaan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan dalam sekejap. Allah Maha mampu untuk menciptakan manusia sekejap langsung dewasa. Nah, langsung dalam keadaan sempurna. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kemaha lembutannya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu enam setahap demi setahap ya, dari kecil kemudian menjadi besar menjadi besar dan menjadi dewasa dan sempurna. Nah, demikian pula Nah, menciptakan tanaman juga demikian, menciptakan binatang-binatang juga demikian. Walakinnahu rafiqun hakimun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha lembut lagi maha bijaksana. Ya. Allah maha lembut lagi maha bijaksana. min hikmatihi wa rifqihi. Maka diantara hikmah Allah dan kelembutannya adalah takwiruha fi hadhil atwar. Adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkembangan ini dengan dengan tahapan-tahapannya. Ya, tatwir ya, ini adalah enam yakni menunjukkan perkembangannya. Yakni dari keadaan demikian berubah menjadi keadaan demikian dan demikian. Fala tanafi baina qudratihi wa hikmatihi. Maka tidak ada pertentangan antara kudrahnya dan hikmahnya. Allah mampu untuk menciptakan dalam sekejap ya. Ini karena Allah Maha Maha Kuasa Maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala Allah mampu menciptakan sekejap. Tetapi dengan hikmah dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan semua itu dengan bertahap demi bertahap dengan perkembangan-perkembangan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena pelajaran yang besar pula di balik di balik hal itu. Ya, dan di antara para ulama ada yang menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia alam semesta ini dengan enam hari padahal mampu nah, mampu menciptakan sekejap yakni agar manusia berpikir Allah yang maha kuasa saja nah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yakni menciptakan sesuatu melaksanakan sesuatu setahap demi setahap sehingga manusia hendaklah mengambil pelajaran agar dia tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatunya ya. hendaklah dia memiliki sifat hikmah sifat kelembutan di dalam menghadapi segala permasalahan, di dalam berdakwah, di dalam menasihati orang, hendaklah dia memiliki kelembutan. Ya. Jangan kemudian dia memaksa orang lain untuk sekejap seperti dirinya, untuk sekejap seperti dirinya mau menerima hidayah tersebut, mau menerima kebenaran tersebut, tetapi tidak bersabar, bertahap di dalam berdakwah tersebut. Nah, ini diantara enam uh, eh, hikmah yang disebutkan oleh para para ulama. Selanjutnya, kama annahu yaqdiru ala hidayah dhalin Sebagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang tersesat. Ya. Walakin hikmatuhu ittadat ibta'ahum ala dhalalihim. Akan tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka tetap di atas kesesatan mereka. Ya. membiarkan mereka di atas kesesatan mereka. Dalam keadaan Allah mampu, ya. Allah mampu memberikan hidayah seluruh makhluknya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan masih ada di antara makhluk-makhluknya yang mereka tersesat? Ini karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adilan minhu ta'ala laisa zulman. Dan ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kezaliman. Ya. Ketika Allah membiarkan ada hamba-hamba yang tidak mendapatkan hidayah, membiarkan tersesat, nah ini karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah tidak menzalimi hamba-hambanya li'anna i'ta'al imani wal huda makhdu fadrih. Karena sesungguhnya memberikan iman dan petunjuk ini adalah semata-mata karunia. Ya. Memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Nah, sama seperti memberikan kesehatan, ya, memberikan rizki, memberikan kesempurnaan jasad. Ini semata-mata ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kau menyalahkan Allah ketika kenapa fulan dia lengkap sempurna, kenapa fulan satunya cacat, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Nah, ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala Allah kehendaki. Nah, Allah kehendaki untuk memberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia tersebut, kita tidak boleh mengatakan Allah itu zalim, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Naam. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Maha baik. Allah memberikan karunia yang luas. Naam. Ini. Jadi memberikan iman dan petunjuk ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita, ya, Apakah ketika kita tidak memberikan kepada orang lain, kita adalah menjadi zalim? Tidak. Kita tidak terjatuh kepada kezaliman. Kalau kita memberikan kepada orang lain, berarti kita telah berbuat baik kepada orang tersebut. Tetapi ketika kita tidak memberikan kepada orang berarti tidak berarti kita zalim kepadanya. Ya. Ini untuk memahami bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada seorang hamba, tidak berarti Allah itu zalim. Ya. Tidak berarti Allah itu zalim. Nah, tetapi kalau Allah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, berarti menunjukkan Allah telah memberikan karunia kepada hamba tersebut. Ya, Allah maha maha memberikan karunia. Nam. Wa idza manahu ahadan lam yu'adda zaliman. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada seseorang, maka itu tidak dinilai sebagai kezaliman. La siyama idza kana al-mahallu ghairu qabilin lin ni'am. Lebih-lebih kalau tempat tersebut tidak menerima enam kenikmatan ya lebih-lebih kalau tempat tersebut tidak menerima kenikmatan enam seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan kepada Abu Lahab ya atau Abu Talib ya ketika Allah tidak memberikan keimanan kepada Abu Lahab atau Abu Talib Nah, ini karena kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak zalim. Kenapa? Karena mereka ada keadaannya tidak siap menerima keimanan tersebut. Ya. Keadaan tersebut tidak siap menerima, keadaan tidak siap menerima kenikmatan tersebut berupa keimanan. Ya. Demikian pula ketika misalnya enam kita mempunyai dua gelas, yang satu gelas bocor, yang satu gelas ya tidak bocor. Ketika kita isi gelas yang penuh kemudian penuh berisi, sedangkan ketika kita isi gelas yang bocor kemudian tidak berisi, maka jangan kemudian kita katakan oh kamu dolim kenapa yang satu ini tidak dapat air, yang satu ini air penuh. Ya karena memang tempat itu dia tidak siap menerima air tersebut. Ya, sehingga kita tidak dikatakan zalim. Ya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada sesuatu yang tidak siap menerima hidayah tersebut, maka itu bukan kezaliman. Ya, itu bukan kezaliman. Naam, Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat zulm. Allah Maha adil. Naam. Kemudian فكل صفة من min sifatihi ta'ala laha ajarun fil khalqi ya maka seluruh sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dia memiliki pengaruh dalam penciptaan dan dalam perintah wala yunafi ba'duha ba'dan dan tidak ada pertentangan antara sebagian dan sebagian yang lainnya ya jadi ketika Allah Subhanahu wa taala nam memberikan eh, menciptakan dan memerintahkan maka ini tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Allah memerintahkan Abu Lahab untuk beriman, tetapi Abu Lahab tidak mau beriman. Ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala secara qadari. Allah memerintahkan beriman kehendak Allah Subhanahu wa taala secara syar'i dan ini tidak ada pertentangan. Karena apa? Karena ini semua dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa man fahima hadzal asl al-'azima in halat anhu iskalatun katsiratun fi ma'rifati asma'illah wa sifatihi. Dan barang siapa yang memahami prinsip yang agung ini, ya, barang siapa yang memahami prinsip yang agung ini, maka akan sirnalah berbagai macam iskalat, ya, kesulitan-kesulitan, kesalahpahaman dia yang banyak di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa nazzala kulla ismin min asma'illahi fi mahallihi al bihi. Dan dia akan menempatkan setiap nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, ini sampai di sini dulu. Naam. Penjelasan beliau dari Nazam Alhamdulillahil Aliyil Arfaqi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi, Maha Lembut Al Ali. Ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna dengan Al-Arfaqi ini adalah membabil ikhbar menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha, maha lembut. Naam. Wallahu taala alam bisawab nakhtari bi hadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.